Dan sebagaimana yang telah Anda sampaikan pada pekan yang lalu, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mulai uh, membahas tentang awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, tatkala uh, diturunkan wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala masa kenabian menjelang tiba yaitu tatkala umur Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelang berusia 40 tahun maka timbul gejolak di jazirah Arab rupanya banyak orang yang sudah menunggu-nunggu akan tibanya diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau diangkatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi timbul kabar yang tersebar di jazirah Arab baik kabar yang disampaikan oleh oleh oleh ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Demikian juga kabar yang disampaikan oleh para dukun. Karena kita tahu bahwasanya para dukun mereka mendapatkan kabar dari syaitan-syaitan yang mencuri berita dari langit dan terkadang berita tersebut benar. Dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW atau diangkatnya Muhammad sebagai seorang nabi, langit tidak dijaga dengan penjagaan yang kuat sehingga banyak berita yang uh, sampai kepada pada dukun sehingga para dukun pun bercerita tentang akan uh, munculnya seorang nabi di dekat zaman zaman tersebut demikian juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih ada seorang Yahudi ya, yang datang dari negeri Syam yang bernama Ibnul Hayyaban ya datang dari negeri Syam untuk menuju ke Madinah datang ke Madinah sebelum diutusnya Nabi SAW beberapa tahun. Ya, dan dia tatkala bertemu dengan saudara-saudaranya orang-orang Yahudi, maka dia kabarkan bahwasanya kedatangan beliau ke kota Madinah tidak lain dalam rangka untuk menunggu munculnya seorang nabi yang akan e, datang di kota tersebut. Demikian juga dan ini tidak tidak kita herankan kenapa karena memang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah dikabarkan dalam kitab suci mereka ya baik kitab Taurat maupun kitab Injil akan munculnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan e, dijelaskan tentang kapan diangkatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan mereka tahu akan hal itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ya. Kata Allah Subhanahu wa taala mereka ahlul kitab, mereka mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri ya. Kita tahu kalau kita punya anak, tentunya kita mengetahui anak kita dengan sangat jelas. Demikianlah bagaimana ilmu yang dimiliki orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukankah setiap nabi mengkabarkan akan datangnya Muhammad, memberi kabar gembira akan datangnya nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa banyak nabi yang mereka mengabarkan akan munculnya Nabi terakhir yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga berita tersebut eh, tersebar di kalangan para dukun sampai ada seorang dukun ya yang bernama ya, eh, Sawat bin Qarib Asdi As-Sadusi ya, dia akhirnya juga masuk Islam Islam kenapa? Karena dia berkata kepada pernah berkata inna syayatin qad sakatat dalilatan maglubatan kubaima ba'da Nabi SAW. Dia ini sering mendengar kabar dari syaitan, mendengar kabar dari syaitan yang mencuri berita dari langit. Namun terkadang yang Muhammad syaitan misalnya diam dan terhinakan sebelum kita diambil kepala Syaikh Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya terkala diutus Nabi SAW maka dukun ini pun masuk uh, masuk Islam. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Nasrani pun uh, mengetahui akan diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kisah yang ma'ruf kisah Islamnya uh, sahabat mulia Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu sebagaimana disebutkan kisahnya oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya dengan sanad yang hasan ya di mana bahwasanya Salman Al Farisi uh, eh, pernah bercerita kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang kisah yang dialaminya Sebagaimana Salman Al Farisi pernah menceritakan kisahnya tersebut juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, "Haddatsani Salman Al Farisi min fihi." Saya mendengar Salman Al Farisi menceritakan tentang kisahnya dari mulutnya langsung. Ya, bahwasanya Salman Al Farisi bercerita bahwasanya saya dahulu dahulu adalah seorang eh, laki-laki uh, dari Faris yaitu yang beragama Majusi dari negeri Asbahan. Ya. Kemudian dia menjelaskan bahwasanya ayahnya adalah pemimpin kampungnya. Dan aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku. Sampai-sampai ayahku karena saking cintanya kepada diriku, ya, dia e, eh, mengimpitku, yaitu membiarkan aku terus dalam rumah sebagaimana seorang uh, wanita yang dipingit dalam rumahnya, seorang gadis yang dipingit dalam rumahnya. Ini menunjukkan bagaimana cinta yang luar biasa yang dimiliki ayahnya kepada Salman al faris Al radhiyallahu anhu. Kemudian Salman tatkala di rumah ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga api jangan sampai padam, yaitu api karena mereka adalah orang-orang majus yang menyembah api. Maka Salman Al-Farisi ditugaskan ayahnya untuk menjaga padam. Salman mengatakan, li abi ضَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ Fashubila fi دُنْيَانٍ لَهُ يَوْمًا ya. Bapaknya, ayahnya ini memiliki kebun yang sangat besar ya. Jadi dhai'ah azimah itu ya, semacam harta yang besar yang dimiliki oleh ayahnya. Bisa jadi kebun yang sangat besar ya, yang dimiliki oleh ayahnya. Suatu hari ayahnya tersibukkan, sibuk membangun suatu bangunan sehingga tidak sempat melihat kebunnya yang sangat besar tersebut. Maka ayahnya menugaskan Salman Al Farisi ya untuk melihat atau menengok kebunnya tadi. Kata ayahnya, "Fadhhab ilaiha fattariha." Pergilah ke kebun tersebut atau ke uh, harta yang aku miliki dan lihat cek kebun tersebut. Wa amarani fiha bi ma yurid. Dan ayahku juga memerintahkan aku, menugaskan aku dengan beberapa tugas, beberapa tugas yang dia inginkan. Kemudian akhirnya Salman Al-Farisi pun pergi meninggalkan rumahnya untuk dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh ayahnya. Kata Salman, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Famarartu bi kanisatin min kanaisin Nasara." Aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Aku mendengar suara mereka dari dalam gereja tersebut. Ternyata mereka sedang beribadah. Wa kuntu la adri ma amara nasu ya, lihabsi abi iyaya fi baitihi. Falamma سمعت أصواتهم دخلت alaihim anzur ما يصنعون. Sama tatkala aku mendengar eh, suara mereka, aku tertarik maka aku pun masuk dalam gereja dan aku melihat bagaimana mereka beribadah. Kalau meruaiku ma'jabatni salatmu, tatkala aku melihat bagaimana mereka beribadah, maka eh, ibadah mereka tadi eh, membuat aku kagum, membuat aku senang dengan ibadah, ibadah mereka. Akhirnya aku pun suka dengan perkara mereka. Kata Salman Al-Farisi, "Hada wallahi khairu min din alladhi nahnu alayh." Kata dia agama orang Nasrani ini, orang-orang Nasrani ini lebih baik daripada agama yang sedang aku miliki sekarang ini. Maka kata Salman, aku pun terus bersama mereka di gereja melihat bagaimana mereka beribadah sampai akhirnya terbenam matahari. Dan aku tidak sempat menengok kebun yang telah diwasiatkan atau telah diubankan oleh ayahku kepadaku. Kemudian Aku pun bertanya kepada mereka, Aina asiluh Bagaimana aku bisa sampai kepada agama ini wahai orang-orang Nasrani? Mereka mengatakan, kalau engkau ingin mendapatkan agama ini, maka pergilah ke negeri Syam. Setelah itu aku pun kembali ke rumah ke rumahku dan bertemu dengan ayahku. Dan uh, aku pun menceritakan kepada ayahku ya apa yang telah aku uh, lihat dari kegiatan orang-orang Nasrani. Kataku ya abati, marartu bi unasin yusalluna fi kanisatin lahum. Wahai ayahanda, sungguhnya aku melewati, aku menemui orang-orang yang mereka beribadah di gereja mereka. Fa'jabani ma ra'aitu min dinihim. Apa yang aku lihat membuat aku kagum dengan ibadah mereka. Wallahi ma ziltu indahum hatta gharabatis syams. Demi Allah wahai ayahku, ya, aku terus bersama mereka sampai akhirnya terbenam matahari. Akhirnya apa kata ayahnya? wahai putraku, laisa fi dzalika din khair. Agama tersebut tidak ada baiknya wahai putraku. Dinu wa dinu abaika khairu minhu. Agamamu dan agama nenek moyangmu itu yang lebih daripada agama mereka. Itu agama Majus. Apa kataku? Sama sekali tidak. Agama tersebut lebih baik daripada agama kita. Akhirnya ayahnya pun menakut-nakuti Salman, bahkan akhirnya ayah Salman memberi belenggu besi ya di kaki Salman Al Farisi. Namun Salman Al-Farisi tidak diam. Meskipun dia dibelenggu, dia tetap mengirim utusan atau mengirim surat atau mengirim mengirim utusan kepada orang-orang Nasrani bertanya tentang uh, agama mereka. Dan mereka dan Salman mewasiatkan kepada orang-orang Nasrani, kalau nanti ada orang-orang yang datang dari negeri Syam, yang datang bersafar dari negeri Syam menuju uh, tempat tempat mereka, kota mereka, maka kabarkan kabarkanlah kepadaku. Dan benar, beberapa saat kemudian datanglah sekelompok orang dari negeri Syam, yaitu para pedagang, orang-orang Nasrani. Maka orang-orang Nasrani pun mengabarkan kepada Salman bahwa telah datang e, sekelompok orang Nasrani dari negeri Syam. Akhirnya kata Salman, "Idza qadaw hawaijahum ijahum aradu raj'a ila biladihim fa'adinuni." Kalau mereka orang-orang Nasrani tadi para pedagang tadi telah selesai urusan mereka dan mereka ingin kembali ke negeri Syam, maka kabarkanlah kepadaku. Kabarkanlah aku. Maka tatkala para pedagang orang-orang Nasrani tersebut ingin kembali ke negeri Syam, maka mereka pun Farisi melepaskan belenggu besi yang terdapat di kedua kakinya. Kemudian dia pun keluar dari rumahnya, kemudian ikut serta pergi bersama para pedagang tersebut ke negeri Syam. Tatkala Salman Al-Farisi sampai ke negeri Syam, dia pun bertanya, "Man afdalu hadatin ilman?" Jadi siapa orang yang paling berilmu di negeri Syam ini dari orang-orang Nasrani? Maka di, mereka berkata, "Al-usuf fil kanisa." Ada seorang pendeta di gereja. Ya, maka Salman Al-Farisi pun segera pergi menemui pendeta tersebut. Pendeta tersebut bahwasanya dia ingin mengenal lebih dekat tentang agama ini. Dan dia ingin agar terus bersama pendeta tersebut dan membantu pendeta tersebut di dalam gereja dan untuk menuntut ilmu dari pendeta tersebut serta beribadah bersama pendeta tersebut. Akhirnya apa kata pendeta tadi? Udhul, silakan masuk. Kalau memang itu keinginanmu, silakan masuk. Maka Salman Al Faris pun masuk ke dalam gereja dan dia pun bertugas membantu pendeta tadi. Namun apa yang didapati oleh Salman Al-Farisi? Kata Salman Al-Farisi, "Fakana rajula su'in." Pendeta inilah pendeta yang buruk, orang yang buruk. Ya'muruhum bisadaqah wa yuraddibuhum fiha. Pendeta ini senantiasa menyuruh orang-orang Nasrani untuk bersedekah, bahkan memotivasi mereka untuk bersedekah. Fa idza jama'u lahu syai'an kanazahu li nafsihi. Namun tatkala orang-orang Nasrani sudah mengumpulkan harta untuk disedekahkan dan dikumpulkan di pendeta tersebut, ternyata pendeta tadi menyimpan harta tadi tidak disampaikan kepada fakir miskin, tidak disalurkan kepada orang yang butuhkan, akan tapi harta tadi disimpan untuk dirinya sendiri. Hatta jama'a sab'a qilalin min dhahabin wa Sampai dia pendeta ini mengumpulkan tujuh buah gentong ya yang berisi e, emas dan perak. Akhirnya kata Salman, wa bukan bughdan syadidan lima ra'aituhu yasna. Aku pun sangat benci terhadap pendeta ini karena apa yang telah dia lakukan. Tatkala pendeta ini mati, meninggal dunia, Orang-orang Nasrani pun datang berkumpul, ya ingin menguburkan pendeta ini. Maka kata Salman, aku pun mengabarkan kepada mereka tentang hakikat dari pendeta ini. Apa kata Salman? Inna hadza kana rajulan rajula su'in ya'murukum bisadaqah wa yurabbibukum fiha fa idza ji'tumuhu biha kana zahali nafsihi wa lam yu'til masakin minha syai'an. Kata Salman, ketahuilah orang-orang Nasrani, sungguhnya ia adalah pendeta yang buruk dia memerintahkan kalian untuk bersodakoh dan memotivasi kalian untuk mengeluarkan sodakoh. Dan tatkala kalian datang membawa harta untuk disodakohkan, tidak dia berikan kepada fakir miskin, bahkan dia sembunyikan untuk dirinya sendiri. Apa kata mereka? Mana buktinya? Dari mana kamu tahu? Ya. Maka Salman Al Farisi pun menunjukkan kepada mereka, ya, harta emas dan perak yang telah disimpan dalam tujuh gentong tempat yang besar uh, yang telah dikumpulkan oleh pendeta tadi. Akhirnya kata mereka, la nadfanuhu abadan, kami tidak akan menguburkan pendeta ini. Fasolabuhu waramuhu bil hijar. Akhirnya orang-orang Nasrani tadi eh, menyalip pendeta tadi dan kemudian melempar pendeta tadi, merajam pendeta tadi dengan batu. Mereka pun menggantikan posisi pendeta ini dengan seorang lain, pendeta yang lain. Dan pendeta yang menggantikan posisi pendeta yang buruk tadi, pendeta yang baru ini adalah orang yang sangat baik dan berakhlak mulia. Ya, Kata Salman, ya, orang ini begitu sering beribadah dan zuhud terhadap dunia dan sangat cenderung kepada akhirat, ya. Dan terus beribadah siang dan malam. Apa kata Salman? Fa'ahbabtuhu hubban lam uhibba syai'an qablahu mithlahu. Maka aku pun sangat cinta kepada orang ini, pendeta yang baru ini. Aku tidak pernah mencintai seorang sebagaimana cintaku terhadap pendeta ini. Aku pun tinggal bersama pendeta ini beberapa waktu. Akhirnya pendeta ini pun datang waktu uh, akan meninggal dunia uh, hadratul wafat ya akan meninggal dunia maka aku pun berkata kepada pendeta ini Inni qad kuntu ma'aka fa ahbabtuka hubban lam uhibbahu syai'an qabla wa qad hadaraka ma tara min amri Allah ta'ala fa inni fa ila man tusibi kata Salman wahai pendeta yang budiman sungguhnya aku telah bersama engkau beberapa waktu dan aku sangat mencintai engkau aku tidak pernah mencintai seorang Eh, seperti cintaku kepada engkau dan sekarang telah hadir keputusan Allah Subhanahu wa taala artinya engkau akan meninggal dunia maka kepada siapakah aku harus pergi siapakah engkau wasiatkan kepadaku agar aku pergi eh, kepada kepadanya dan apa yang kau perintahkan kepadaku aku apa kata sang pendeta Aribunaya wahai putraku demi Allah ma'alamul yauma ahadan alama kuntu alaihi aku tidak mengetahui seorang pun sehari ini yang berada di atas agama seperti agamaku. Laqad halakan nasu wa baddalu. Orang-orang telah binasa ya. dan mereka telah mengadakan perubahan. Wa taraku aktsara ma kanu dan telah mereka, mereka telah meninggalkan ajaran yang dahulu kebanyakan ajaran yang mereka dahulu berada di atas ajaran-ajaran tersebut. Mereka banyak meninggalkan kebenaran dan mengadakan perubahan. Inna rajulan bil Musil wahwa fulan. Kecuali ada seorang tepatnya di Al Musil, satu nama tempat, yaitu si fulan. Wahwa alamakuntu kuntu alaihi falhaq bihi orang ini agamanya seperti agamaku, maka silakan pergi kepada orang tersebut. Tatkala pendeta yang baik ini pun dikubur, maka Salman Al-Farisi segera pergi menuju Al-Mausil mencari orang tersebut yang telah diwasiatkan oleh pendeta tadi. Setelah mendatangi orang ini, Salman Al-Farisi berkata, "Wahai fulan, sungguhnya sang pendeta telah mewasiatkan kepadaku tatkala dia akan meninggal dunia agar aku menemui engkau." Dan dia telah mengabarkan kepadaku bahwasanya agamamu sama seperti agamanya. Akhirnya orang ini berkata, silakan kau tinggal bersamaku. Salman Al-Farisi pun tinggal di kota Mausil ini bersama orang tersebut. Apa yang dia dapati sama seperti yang dia dapati terhadap pendeta yang baik tadi. tuhu khairu rojulin ala amri sahibihi. Aku dapati orang ini orang yang sangat baik sebagaimana pendeta tadi. Namun tidak berapa lama kemudian akhirnya orang ini pun meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Salman berkata kepada dia, Wahai Fulan, inna fulanan awsa bi ilaika wa amrani bil huqi bika wa qad hadaraka min Allah ma tara fa ila man tusibi kata Salman kepada orang ini wahai fulan sungguhnya pendeta telah mewasiatkan aku untuk pergi kepada engkau tatkala dia akan meninggal dunia sekarang kau pun dibina akan meninggal dunia kau sekarang demikian pula akan meninggal dunia maka kepada siapakah harus pergi berilah wasiat kepadaku siapa yang harus aku temui apa kata orang ini ya bani Ya bunayya wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa rajulan bi nasibin wa huwa fulan falhaq bihi. Orang ini pun berkata, wahai anakku, sungguhnya aku tidak mengetahui seorang pun yang berada di atas agamaku kecuali seorang yang berada di kota Nasibin yaitu si fulan. Pergilah temui dia. Tatkala orang ini pun meninggal dan dikubur, maka Salman Al-Farisi pun pergi ke kota Nasibin dan menemui si fulan orang yang tadi telah diwasiatkan untuk bertemu dengannya. Maka sama akhirnya diizinkan untuk tinggal bersama orang ini. Kata Salman, فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ fawajadtuhu ala amri صَحِبَيْهِ Aku pun tinggal bersama orang ini, orang yang ketiga ini dan aku dapati orang yang ketiga ini pun sama agamanya seperti pendeta dan orang yang kedua tadi, sama-sama baik. Dan dia adalah orang yang terbaik. Namun tidak berapa lama kemudian orang ini pun akan meninggal dunia. Tatkala sakaratul maut, maka Salman Al-Farisi berkata, "Wahai fulan, sungguhnya dahulu pendeta telah mewasiatkan aku untuk bertemu dengan si fulan tatkala akan meninggal dunia. Kemudian si fulan tersebut tatkala akan meninggal dunia mewasiatkan aku untuk bertemu dengan engkau. Dan sekarang kau pun akan meninggal dunia. Maka berilah wasiat kepadaku. Siapa yang harus aku temui setelah engkau meninggal dunia? Apa kata orang yang ketiga ini? Ya bunayya, wahai putraku. Wallahi ma'alamu baqiya ahadun ala amrina. Amuruka an ta'tiyahu illa rajulun bi amuriyah min ardi Rum. Fa'innahu ala mithli ma alaihi. Fa'in ahbabta fa'tihi Fa'innahu ala amrina. Orang ketiga ini berkata, wahai Salman, ya, sekarang ini aku tidak tahu ada seorang pun yang tersisa di atas muka bumi yang berada seperti agamaku ini. Kecuali ada seorang yang tinggal di kota Amuriyah di negeri Rom, ya. Sungguhnya dia, agama dia berada di atas seperti agama kami bertiga. Jika engkau berkehendak, maka pergilah ke orang tersebut. Sungguhnya dia berada di atas agama kami. Tatkala orang ketiga ini pun meninggal dan dikuburkan, maka Salman pun pergi ke orang yang keempat di kota Amuriyah. Kemudian Salman mengabarkan kepadanya tentang ceritanya, tentang kisahnya. Akhirnya orang keempat ini pun mengatakan, Akim Indi, silakan tinggal bersamaku. Maka Salman mendapati orang ini pun sangat rajin beribadah. Ya, sebagaimana sahabat-sahabatnya yang tiga orang tersebut. Dan Salman sempat bekerja di tempat orang tersebut sampai akhirnya Salman Al Farisi memiliki beberapa ekor sapi dan e, beberapa ekor kambing. Dan tatkala orang keempat ini pun akan meninggal dunia, maka Salman Al Farisi berkata kepada orang ini, menceritakan kisahnya. Kata dia, wahai fulan, saya dulu bersama seorang pendeta, kemudian dia mewasiatkan saya kepada orang e, si fulan yang satunya, si fulan yang kedua. Kemudian setelah yang fulan kedua juga meninggal dunia, mewasiatkan saya kepada si fulan yang ketiga. Dan tatkala si fulan yang ketiga akan meninggal dunia, dia mewasiatkan saya untuk bertemu dengan engkau. Sekarang engkau pun akan meninggal dunia. Maka kepada siapakah aku harus pergi? Siapa yang harus aku temui setelah engkau meninggal dunia? Akhirnya apa kata orang ini? Ay bunayya wallahi ma'alamu asbaha ahadun ala mithli ma kunna alaihi minan nas amuruk an ta'tiyahu. Saya tidak tahu seorang pun sekarang ini di atas muka bumi ini yang berada seperti agama kami. Saya tidak yang bisa saya perintahkan agar engkau pergi menemuinya. Saya tidak tahu seorang pun sekarang ini. Akan tetapi, qad adalla zamanu nabiyyin mab'utsin dini Ibrahim yakhruju bi ardil Arab muhajiruhu ila ardin baina bainahuma nakhlun. Kata orang ini, ketahuilah Salman, namun meskipun tidak ada seorang pun yang seperti di atas agama, saya tidak ada seorang pun. Akan tapi sekarang ini sudah tiba saatnya akan diutusnya seorang nabi yang membawa agama Ibrahim alaihissalam yang akan keluar dari negeri Arab. Akan ada seorang nabi yang keluar dari negeri Arab. Tempat hijrahnya, ya, muhajaruhu, tempat hijrahnya adalah suatu negeri yang terletak di antara harrotain. Harrotain itu di antara uh, kumpulan uh, eh, harrah itu artinya batu hitam ya, batu cadas yang hitam. Dan itu maksudnya kota Madinah karena kota Madinah itu adalah kota yang terletak di antara dua kumpulan batu hitam ya, ya, ya, batu hitam yang batu cadas yang hitam. Bainahuma nakhlun dan di antara dua kumpulan batu tadi ada pohon eh, pohon-pohon kurma Bihi alamatun la tukhfa, la takhfa. Kata dia ingat, nabi tersebut memiliki ciri-ciri ya. Ya'kulul hadiyah, nabi tersebut makan hadiah, wala ya'kulu sadaqah dan tidak makan sadaqah. Baina katifaihi khatamun nubuwa. dan di antara dua pundaknya ada cap kenabian. Fa ini istata'ta antal talhaq bitil tilkal bilad faf'al. Kalau kau mampu untuk pergi ke negeri tersebut, maka pergilah. Akhirnya orang yang keempat ini yang di Amuriyah tadi pun meninggal dunia dan dikuburkan. Akhirnya Salman tinggal beberapa lama di kota Amuriyah, ya. Sampai akhirnya eh, datanglah eh, kafilah pedagang beberapa orang para pedagang datang. Akhirnya Salman menawarkan dirinya, kepada kafilah dagang tersebut. Ihmiluni ila ardil Arab wa'tikum bakarati hadi wa bunaimati. Kata Salman, tolong bawa saya bersama kalian pergi ke negeri Arab. Sebagai upahnya saya akan berikan kepada kalian sapi yang aku miliki dan kambing yang aku miliki. Mereka pun berkata, "Na'am." Baik. Maka Salman Al-Farisi pun memberikan kepada mereka upah yang telah dia janjikan. Mereka pun bawa Salman Al-Farisi pergi bersama mereka. Sampai akhirnya tatkala mereka sampai di sebuah lembah Al-Qura, ya, maka mereka berbuat zalim kepada Salman. Mereka jual Salman seakan-akan Salman adalah seorang budak. Mereka jual kepada seorang Yahudi. Dianggap sebagai seorang budak dan dijual kepada seorang Yahudi. Akhirnya ternyata orang Yahudi ini tinggalnya di Madinah. Orang Yahudi yang beli Salman ini tinggalnya di Madinah. Akhirnya Salman pun pergi bersama orang Yahudi ini, tinggal bersama orang Yahudi, menjadi budak orang Yahudi ini. Ya. Ternyata dia melihat Yahudi ini memiliki kebun korma. Bahkan Salman kerja uh, di orang Yahudi ini sebagai seorang budak. Dan dia dapati tempat yang dia tinggal ditinggali orang Yahudi tersebut seperti tempat yang telah disifatkan oleh uh, orang yang baik tadi yang telah meninggal dunia yang mengatakan bahwasanya akan muncul seorang nabi yang muncul di sebuah daerah yang terletak di antara dua kumpulan batu hitam dan di antara dua kumpulan batu hitam tersebut ada korma. Tatkala kata Salman, tatkala aku sedang kerja bersama orang Yahudi tersebut, tiba-tiba datang sepupu orang Yahudi ini ya, dari Bani Quraidah. Kemudian uh, apa namanya uh, di, dijualah Salman kepada ibnu Ammihi, dijualah Salman kepada uh, sepupu orang ini, sepupu orang Yahudi ini, dan dibawalah Salman ke kota Madinah tatkala Salman melihat kota Madinah maka dia sadar bahwasanya tempat yang akan dia tinggali ini ya dari suku orang Yahudi ini persis seperti apa yang diceritakan oleh sahabatnya tadi bahwasanya akan muncul seorang nabi yang terletak yang eh, tempat hijrahnya terletak di antara kumpulan dua batu hitam dan di antaranya ada warna. Setelah itu Rasulullah Alaihi Wasallam pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi dan tinggal di kota Makkah berapa lama ya. Dan Salman tetap bekerja di kota Madinah bersama orang orang Yahudi ini. Kemudian Rasulullah SAW pun berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tatkala itu Salman sedang berada di atas pohon korma, sedang bekerja untuk tuannya itu orang Yahudi. Dan tuannya sedang duduk di bawah. Ya, sedang duduk di bawah. Tiba-tiba datang sepupu tuannya mengabarkan dengan berkata kepada tuannya tersebut, "Wa ya fulan, qatala qatala Allahu bani Qailah. Wallahi innahum lamujtami'una al'an bi Quba ala rajulin qadima min Makkah al-yawm, min Makkah al-yawm yaz'amuna annahu nabi." Kata orang Yahudi ini kepada skupu orang Yahudi ini kepada orang Yahudi tadi, kata dia, "Semoga Allah membinasakan orang-orang Ansar." Demi Allah, mereka sekarang orang-orang Ansar sedang berkumpul di daerah Kuba mereka sedang menunggu seorang dari yang datang dari kota Mekah yang mereka menyangka orang tersebut adalah seorang nabi. Subhanallah tatkala Salman mendengar kabar ini yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi, kata Salman akhadatni ra'dah, aku pun gemetar ya, keluar keringat bercucuran dari uh, dari apa namanya keningku. Karena Gemetar karena mendengar itu yang ditunggu-tunggu Salman selama ini. Hatta dhanantu anni saqitun ala sayyidi, sampai aku aku kira bahwa si aku telah jatuh dari korma menimpa tuanku yang sedang duduk di bawah. Fanazaltu anin nakhla maka aku pun segera turun dari dari pohon korma. Faja'altu aku libni ammihi maka aku pun berkata kepada sepupu tuanku tadi, "Mada taqul apa yang telah kau katakan? Mada taqul apa yang telah kau katakan?" Qala faghadiba sayyidi falamani lakmatan syadidatan lihada. Tatkala tuanku mendengar aku bertanya berulang-ulang, maka tuanku pun marah, dia pun menamparku dan memukulku dengan pukulan yang sangat keras dan dia berkata, malah kawali hada, apa urusanmu dengan urusan ini, wahai Salman? Kerjakan tugasmu. Kata Salman, la syai, innama aratu an astathbitahu amma qal. Tidak ada tidak ada masalahnya kata Salman. Aku hanya sekedar ingin mengecek apa tadi yang telah diucapkan. Kata Salman, "Wa kana indi syai'un jama'tuhu, falamma amsaytu akhadtuhu thumma dhahabtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku memiliki sedikit eh, harta yang aku kumpulkan, kata Salman. Maka tatkala di sore hari aku pun pergi membawa hartaku sedikit hartaku tersebut menuju Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berada di Kuba. Aku pun menemui beliau dan aku katakan kepada beliau, Inna hukat balagani annaka rajulun saleh." Kata Salman, "Wahai Muhammad, aku dengar bahwasanya engkau adalah seorang yang saleh. Wa maka ashabun laka ghuraba dzau hajah." Dan saya tahu bahwasanya engkau memiliki sahabat-sahabat, ya teman-temanmu yang orang asing ya dari Mekah menuju Madinah dalam keadaan asing dan uh, punya kebutuhan. Wa hadza syai'un kana indi li sadaqah. Fara'aitukum ahqqu bihi min ghairikum. Ya, kata Salman, saya punya memiliki sedikit harta untuk sedekah. Ya, maka menurut saya engkau lebih butuh daripada daripada yang selain engkau. Ambillah sedekah ini. Maka kata Salman, faqarrabtuhu ilaihi. Aku pun mendekatkan sedikit hartaku tadi kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yaitu makanan maksudnya ya. diberikan kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Rasulullah Sallam kulu wa amsaka yadahu falam yakul. Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil makanan yang diberikan Salman. Kemudian Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pun membagikan makanan tersebut kepada para sahabat. Nabi berkata kulu makanlah makanan tersebut. Sementara Nabi sendiri tidak makan. Apa kata Salman? Fakultu fi nafsi, aku pun berkata dalam diriku, hadhihi wahidah. Dan inilah ciri pertama Nabi. Karena disebutkan di antara ciri Nabi tidak makan sedekah. Salman sudah membuktikan bahwasanya Nabi tidak makan sedekah. Apa kata Salman? Thumman saraftu anhu fajama'tu syai'an." Wa Rasulullah SAW ilal Madinah. Kemudian aku pun pergi meninggalkan Nabi. Kemudian aku mulai mengumpulkan lagi sedikit harta, sedikit makanan. Setelah itu Rasulullah SAW berpindah dari Kuba menuju kota Madinah. Ya. Jadi Kuba itu masih agak jauh, agak di luar pinggiran kota Madinah. Rasulullah SAW pindah ke pusat kota Madinah. Kemudian aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku berkata kepadanya, ini kotor la takulu sadaqah. Wahai Muhammad, aku melihat engkau tidak makan hadiah tuh, hadiyatun tuh kabiha, Ini adalah hadiah, ya, bukan sodako. Aku ingin muliakan engkau dengan hadiah ini. Maka Rasulullah SAW pun makan hadiah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk makan hadiah tersebut. Maka apa kata Salman? Fakultu fi nafsi hatani fintan. Ini dua ciri. Benar yang telah disebutkan oleh sahabatku tadi. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak makan sodako akan tapi makan makan uh, hadiah. Kemudian kata Salman, Thumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Baqi'il Gharqa." Ya. Kemudian aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di baki al-Gharqad dan sedang mengantar jenazah. Salah seorang sahabat meninggal dunia. Ya. Kemudian dia duduk di antara para sahabatnya. Maka aku memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menuju ke belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melihat tanda kenabian yang ada di pundaknya. Tatkala Rasulullah SAW melihat tingkahku tersebut, ya, maka Rasulullah tahu bahwasanya Salman ingin melihat tanda kenabiannya. Maka Rasulullah SAW pun melepaskan ridaknya, melepaskan selendangnya agar tersingkap pundaknya. Maka tatkala Salman melihat tanda kenabian yang terdapat di pundak Rasulullah SAW, maka Salman pun e, menangis ya. Kemudian Salman pun menangis. Ya. Maka Rasulullah SAW tatkala melihat Salman menangis, beliau berkata tahawal ya ke depan. Akhirnya Salman dari belakang Nabi menuju e, ke depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya kata Salman, "Fakasastu alaihi hadithi kama haddastu kaya Abbas." Kata Salman, maka aku pun mengabarkan kisahku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah aku kabarkan kepada engkau sekarang ini wahai Ibnu Abbas. Demikianlah kisah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada eh, disampaikan Salman Al Farisi kepada Ibnu Abbas dan juga disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Islam beliau. Ini menunjukkan bahwasanya kabar akan datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga diketahui oleh para pendeta. Bahkan mereka e, mengetahui kapan waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Bahkan mereka tahu di mana tempat hijrahnya Nabi. Mereka tahu Nabi bakalan berhijrah dan mereka mengetahui bahwasanya Nabi akan berhijrah di sebuah kota yang terletak di antara dua batu hitam dan di tengah di antara dua batu hitam tersebut terdapat banyak korma yaitu kota Madinah. Ikhwani fillah fatifiddin azani Allah para pendengar tadi roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mencapai umur 40 tahun sempurna, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, suka untuk berkhalwat, ya, suka untuk bersendirian, menyepi. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Arab, kemaksiatan, kerusakan yang mereka lakukan, menyembah berhala, sujud kepada berhala, meminta kepada berhala, belum lagi kerusakan akhlak, zina dan macam-macamnya. Maka Rasulullah SAW pun senang untuk menyepi bersendirian. Ya, maka beliau pun pergi ke gua Hira. Ya. Setahun sekali beliau pergi ke gua Hira dan kemudian beliau menyepi di gua Hira selama sebulan. Disebutkan bahwasanya beliau menyepi di gua Hira setiap bulan Ramadhan. Para ulama telah berselisih pendapat tentang uh, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala di Gua Hira. Apa ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wasallam ya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala meriwayatkan hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira dia ta'abbad dia beribadah ya beribadah di Gua Hira apa ibadahnya khilaf di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW beribadah sesuai dengan syariat Nabi Nuh ada yang mengatakan Rasulullah SAW beribadah sesuai, sesuai dengan syariat Ibrahim ada yang mengatakan sesuai syariat Musa ada yang mengatakan sesuai syariat Isa alaihi wasallam akan tetapi tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan akan hal ini Ya, oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwa kita tidak tahu dengan jelas apa sih ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tahannas, ya tahannas yaitu berusaha meninggalkan dosa. Ini yang jelas disebut dalam dalam uh, salah, salah, salah, salah seorang perawi hadis kalau tidak salah uh, Zuhri menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tahannas yaitu meninggalkan dosa-dosa yang dilakukan yang tersebar di kalangan orang-orang Arab. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyepi di Gua Hira untuk meninggalkan kerusakan yang dia lihat. Kemudian di antara ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yatafakkar, ya beliau mengamati, merenungkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga melihat tentang kerusakan yang ada di kaumnya ya. Dan tentunya eh, perenungan seperti ini akan menambahkan keimanan, akan menambahkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dan di juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengambil bekal dari Khadijah. Setiap bekalnya habis Rasulullah SAW turun ke rumah Khadijah, kemudian mengambil Khadijah, mengambil dari Khadijah beberapa bekal yaitu makanan dan Rasulullah SAW membagikan makanan tersebut kepada fakir miskin. Itu diantara ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tatkala di gua, di gua, di gua Hira. Ya, beliau setelah turun dari gua Hira membagikan makanan kepada fakir miskin. Setelah itu beliau tawaf di di Ka'bah. Oleh karenanya kita tidak tahu jelas ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas di antara ibadah tersebut Rasulullah SAW berusaha meninggalkan kaumnya yang bergelimang dengan kemaksiatan, merenungkan apa yang telah mereka lakukan, merenungkan kerusakan yang telah terjadi. Kemudian di antaranya beliau merenungkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan di antara ibadah yang beliau lakukan setelah turun dari Gua Hira, beliau memberi makan kepada fakir miskin sebelum beliau tawaf di di Ka'bah. Ikhwani fillah Allah wa itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala uh, sebelum turun wahyu kepada beliau di di Goa Hira ya. Namun anak ingatkan bahwasanya ya, jangan sampai di antara kita sekarang kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Artinya pergi ke Goa Hira bertapa selama sebulan ya. Uh, menyepi merenungkan apa yang dia, eh, kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ ya karena hal ini tidak dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi Nabi dan berapa kali beliau pergi ke Mekah melaksanakan umrah bahkan empat kali beliau umrah tatkala juga melaksanakan Fatu Mekah ya penaklukan kota Mekah beliau sama sekali tidak pergi ke Gua Hira untuk mengadakan tapa yang pernah beliau lakukan ya. Padahal kita tahu Gua Hira dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Masjidil Haram. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah mensucikan tempat tersebut. Demikian juga para sahabat, tidak seorang pun dari mereka yang kemudian pergi menuju Gua Hira, ya, bertapa di situ atau beribadah dengan menyepi di situ, berkhulwat di situ, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Tidak seorang pun sahabat yang melakukannya. Oleh karena itu jelas bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala di, di Gua Hira, karena beliau belum diutus sebagai seorang nabi tatkala itu. Ya, sehingga syariat yang Eh, beliau lakukan tidak ada tatkala itu sehingga beliau beristihad sehingga beliau yang yang penting yang ingin beliau lakukan adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sikap beliau yang meninggalkan kemaksiatan yang tersebar di uh, kaumnya itu merupakan satu bentuk ibadah. Tidak ikut sertanya beliau terhadap kesyirikan, kemaksiatan, kerusakan moral yang dilakukan oleh orang-orang Arab tatkala itu di kota Mekah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, diangkat menjadi seorang nabi, maka tetap ada khulwat, masih disyariatkan khulwat akan tetapi dalam bentuk yang lain. Bukan dengan dalam bentuk bertapa di suatu tempat, menyepi di suatu tempat gelap-gelapan, enggak. Akan tapi dengan bangun di tengah malam, sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk khulwat yang dilakukan oleh Nabi saw alaihi wasallam setiap harinya. Oleh karenanya Nabi saw alaihi wasallam bersabda, "Shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Tatkala Nabi saw alaihi wasallam datang ke kota Madinah, di antara uh, dakwah yang pertama kali yang beliau sampaikan sebagaimana perkataan Abdullah bin Salam, "Awwalu kalamin sami'tu min Nabi sallallahu alaihi wasallam" Kalimat pertama yang aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke, ke kota Madinah, "Ya ayuhan nas, afsus salam, wahai manusia sekalian, afsus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am dan berilah makanan kepada fakir miskin, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi Wasallu billayli wan nasu niyam dan salatlah malam tatkala orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata Salam Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Oleh syarat menjadi nabi adalah salat malam, ya. Apalagi Rasulullah sallallahu mengabarkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laitin ila sama'i dunya hina hina yabqa thuluthul lailil akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tatkala masih tersisa, tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, "Man yad'uni astajib lahu." Siapa yang berdoa kepada aku maka aku akan kabulkan doanya. "Wa man yas'aluni u'tiyahu." Barang siapa siapakah yang meminta kepada aku akan maka aku akan penuhi permintaannya. "Wa man yastaghfiruni fa'ghfiralah." Siapa yang minta ampun kepada aku maka aku aku akan ampuni eh, dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala turun di tengah malam melihat hamba-hambanya. Mana di antara hamba-hambanya yang cari muka kepada Allah, yang cari perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala? yang punya kebutuhan agar Allah penuhi kebutuhan tersebut, yang punya dosa agar Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Itulah bentuk khalwat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diangkat menjadi seorang rasul. Oleh karenanya tidak disyariatkan bagi kita untuk kemudian pergi ke gua Hira, kemudian eh, apa namanya bertapa di situ atau di gua-gua yang lainnya di Indonesia ini ini tidak disyariatkan eh, dalam eh, syariat kita. Sebenarnya ada hadis yang sangat panjang yang ingin anda bacakan akan tapi singkatannya waktunya tidak tidak cukup maka kita tunda tentang bagaimana turunnya wahyu ya tatkala Rasulullah SAW di Gua Hira kemudian datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka insya Allah akan kita tunda pada uh, pekan berikut. allah taala alam bisawabnya. Nami khotal Islam di manapun Anda berada Demikian kajian dari pembahasan Sirah Nabawiyah As-Sahihah Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Musin Firanda Andirja Hafirullahu Ta'ala Sebuah uh, gambaran perjalanan menjemput hidayah Dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu an Khotal Islam di manapun Anda berada Untuk selanjutnya kami akan membuka kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung pada Alusta di kesempatan siang hari ini, Anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Tapi untuk yang pertama kami angkat yang datang dari pendengar kita dari Umu Sofi di Cikampek. Uh, Ustadz eh, Barakallahu Fikum, ibadah khusus seperti apakah yang dikerjakan pada zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Demikian, jazakumullahu khairan. Eh, kita tahu bahwasanya para nabi mereka bersepakat dalam tauhid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Nahnu ambia abna'u allat." Eh, Abu Nawahid wahid wa ummahatuna syatta ya. Atau kama kala Rasulullah SAW bahwasanya para nabi mereka uh, adalah uh, satu dalam dalam tauhid itu sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ummahatuna syatta akan tapi syariat kami berbeda-beda, ya. Setiap nabi memiliki syariat tersendiri. Namun di sana ada syariat yang merupakan kesepakatan oleh para nabi secara global, secara mujmal dan ini di, bisa ditangkap oleh setiap kita syariat tersebut. Misalnya berbuat baik kepada orang lain, berbakti kepada orang tua, memberi makan kepada fakir miskin, ya eh, berbuat segala bentuk kebaikan. Ini tentunya syariat setiap nabi seperti itu. Ya. Demikian juga tidak melakukan kezaliman, tidak berzina, kemudian tidak merampas harta orang lain, tidak makan harta orang lain. Inilah syariat yang disepakati seluruh para nabi. Dan ini diketahui oleh masyarakat. Masyarakat paham bahwasanya perbuatan zina adalah haram, kemudian Eh, mengambil harta orang lain adalah haram dan mereka paham juga bahwa yang beri makan kepada fakir miskin adalah perbuatan baik, berbakti kepada orang tua adalah perbuatan baik. Eh, ini adalah bentuk syariat yang disepakati oleh seluruh para nabi secara global, secara mujmal. ini yang dilakukan oleh orang-orang ahli fatrah tatkala itu. Adapun cara ibadah khusus bagaimana cara sholat, mereka tidak ngerti karena tidak pernah diajarkan eh, karena mereka belum mendapatkan Islam. Sehingga di antara ibadah yang mereka lakukan oleh ahli fatrah tadi seperti memberi makan kepada fakir miskin, memberi salam di antara mereka, hal-hal yang secara naluri bisa ditangkap oleh orang-orang bahwasanya itu merupakan uh, kebaikan. Adapun ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tadi kita telah jelaskan di Gua hero, ibadah khusus bagaimana bentuknya tidak ada yang tahu apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dalil tegas yang menunjukkan akan hal itu. Akan tetapi para ulama menyebutkan yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyepi meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang di kaumnya. Yang ini merupakan bentuk ibadah, meninggalkan kemaksiatan merupakan salah satu bentuk ibadah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya merenungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan merenungkan kerusakan yang terjadi sedang terjadi kesyirikan yang tersebar di alam semesta dan di antara ibadah yang dilakukan oleh Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makan kepada fakir uh, fakir miskin. Nah, Allah taala alam bisa. bisa heran atas jawaban Ustaz. Berikut kami angkat pertanyaan dari Pak Selamet di eh, Jakarta Utara atau Priuk kami persilakan. Halo Pak. Halo. Eh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak. Pak Ustaz, aku mau nanya masalah uh, di luar dari tema nggak apa-apa. Saya masalah ini uh, agak kesulitan tentang uh, Allah itu kadang-kadang berterima uh, uh, aku ya, aku sama kami itu perbedaannya. Oh, iya. Perbedaannya Perbedaan aku sama kami itu apa itu ya? di sini Pak ya. Nah, di sini di, di Al-Qur'an disebutkan di surat Yasin Wa anubudun ya ada suratul mustaqim hmm. dan hendaklah kamu menyembahku. Iya. Uh, ya, terus di selanjutnya di sini eh, wa in kullu lamma jam'u turun dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami gitu kalau nggak salah gitu ya Pak. Ya. Iya. Hmm. Nah, jadi jadi saya ini sudah lama sekali nggak iya, nggak bisa masuk masuk. terima kasih Pak. Nanti kita iya. sampaikan ke Ustaz. Nah, iya, terima iya, kasih Pak Selamat Jazakallah khairan. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Bahkan kata Allah bilisanin arabiin mubin. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Oleh karenanya Al-Quran adalah bentuk mukjizat ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala menantang orang-orang Arab yang tatkala itu eh, jago bersyair ya, mereka sangat terkenal dengan syair ya maka Allah tantang mereka untuk membuat seperti Al-Quran yang mereka adalah pandai bahasa Arab namun mereka tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Oleh karenanya banyak dalam Al-Quran Allah buka al surat-surat dengan mengatakan alif lam mim, alif lam mim, sad, yasin Qaf. Allah menyebutkan eh, huruf-huruf di awal Al-Quran sebagai peringatan bahwasanya Al-Quran yang kalian dengarkan ini adalah dari bahasa Arab bukan dari bahasa yang lain. Yang kalian paham tentang bahasa tersebut, yang kalian pandai tentang bahasa tersebut. Alif lam mim, itu ada alif, ada lam, ada mim, ada sad, ada qaf, ada ya, ada sin. Itulah di antara hikmah kenapa Allah buka sebagian surat dengan huruf-huruf tersebut Itu mengingatkan kepada orang-orang Arab bahwasanya Al-Qur'an itu turun dengan lisanin arabiyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat sangat jelas. Ya. Oleh karenanya qanifillah azani Allah wa iyakum Di antara bahasa Arab dan di antara bahasa Arab itu terkadang orang yang berbicara menggunakan domir mengeluarkan kata ganti jama seperti kita juga bahasa Indonesia mengulang demikian kami kita kadang berkata dengan orang kita mengatakan kami alhamdulillah e, tiba di Jakarta pada e, jam sekian misalnya maksud saya maksud padahal ucapan itu maksudnya saya sendiri atau kita padahal maksudnya tunggal namun dengan menggunakan kalimat jama ini adalah salah satu metode yang digunakan juga dalam bahasa Arab sebagaimana digunakan dalam bahasa Indonesia. Namun kita kembali kepada ayat-ayat yang tegas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul huwallahu ahad. Ya Allah adalah Maha Maha Esa. Allah Maha Esa. Sekarang datang sebagian orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah mengatakan Allah itu jamak. Ya, tidak tunggal, tetapi Allah itu uh, eh, jamak. Makanya dalam Al-Qur'an banyak nahnu nahnu kami kami kami ya. Kita bilang bahwasanya wahai orang-orang Nasrani, kalian tidak tidak paham bahasa Arab. Orang-orang orang-orang Arab Quraisy dahulu yang mahir bahasa Arab, yang pandai bahasa Arab tidak pernah mengkritik Nabi dari sisi ini. Tidak pernah mengatakan wahai wahai Muhammad, kita pun e, sebagaimana kita berbuat syirik, kau juga berbuat syirik. Buktinya Allah mengatakan kami dalam Al-Qur'an. Tidak seorang pun orang Arab yang mengatakan demikian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tahu di antara metode bahasa Arab, uslub bahasa Arab menggunakan kalimat kata saya dengan menggunakan kami, ana dengan menggunakan nahnu dan ini ma'ruf dalam bahasa Arab, bahkan juga dalam bahasa eh, kita bahasa Indonesia. Di antara juga kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat nahnu kami selain untuk pengagungan dirinya, pengagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga di antara sebabnya Terkadang beberapa perkara yang mengerjakan malaikat. Mengerjakan malaikat seperti Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami telah menurunkan Al-Qur'an. Yang turunkan adalah para para malaikat. Ya. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ilaihi wa nahnu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami lebih dekat daripada urat nadinya. Maksudnya para malaikat yang mencatat. Ya. Raqibun atid idh mutalakiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id yaitu tentang dua malaikat yang sedang duduk lebih dekat daripada urat nadi namun Allah menggunakan kalimat nahnu kami karena malaikat adalah anak buah Allah Subhanahu wa taala demikian juga tatkala malaikat Jibril alaihissalam membacakan Al-Qur'an kepada Nabi kata Allah Subhanahu wa taala wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana jika kami baca Al-Qur'an maka ikutilah bukan Allah yang baca tetapi Jibril alaihissalam kata Allah wa idza qara'nahu jika kami baca Al-Quran, maka ikutilah wahai Muhammad. Padahal yang baca siapa? Malaikat? Malaikat Jibril. Namun Allah menggunakan kalimat nahnu karena Uh, menunjukkan bahwasanya apa namanya para malaikat merupakan anak buah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang uh, misalnya seorang uh, amir atau seorang gubernur dia bangun sebuah istana yang sangat besar. Dia mengatakan kami yang bangun istana tersebut. Tentunya bukan dia yang angkat bukan gubernur yang angkat pasir yang angkat bata bukan tapi anak buahnya ya semua atas perintah dia maka dia menggunakan kalimat kami ini diantara perkataan para ulama kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat nahnu kami dalam beberapa ayat yang jelas kita kembali kepada ayat yang jelas Allah maha maha esa Allah mengatakan fa'budun sembahlah aku Allah menggunakan kalimat tunggal namun tatkala menggunakan kalimat jama. kalimat uh, jama bisa jadi karena untuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan salah satu uslub metode dalam bahasa Arab atau menunjukkan bahwasanya yang mengerjakan adalah para malaikat. Namun Allah menggunakan kalimat nah Sebagaimana anak katakan tadi bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, mereka yang lebih mahir tentang bahasa Arab, mereka tidak pernah mengkritik Nabi SAW dari hal ini karena mereka paham tentang bahasa Arab. Yang mengkritik Islam, kaum muslimin yang uh, seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah menggunakan kalimat kami, kami, itu karena mereka tidak paham bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nam jazakallah khairan jawaban Ustaz Dan berikutnya masih dari penelpon ada Pak Yono di Jakarta Utara kembali yang sudah masuk Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Mas. Silakan Pak atau eh, ya. pertanyaannya Pak. Ya, saya mau nanya ini Pak, uh, orang kalau setelah sholat itu setelah zikir itu kan nggak ada berdoa lagi ya. Jadi uh, kapan kita menggunakan doa-doa yang telah dimiliki, yang dikumpulkan misalnya doa ah, robana hablana, robana atina itu kapan ya menggunakannya kalau kalau kapan doa setelah, tersebut diucapkan ya, dipanjatkan setelah, Pak ya? Iya, setelah pikir kan tidak ada perulangan Jadi kapan menggunakan doa-doa seperti itu gitu Assalamualaikum Taib. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fil aqatifiddin azanillahu iyyakum. Kita bahwasanya doa adalah ibadah yang sangat yang sangat agung ya. Dan kalau kita melihat uh, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika selesai sholat, maka beliau tidak Eh, berdoa setelah itu. Beliau hanya beristighfar kemudian membaca zikir-zikir uh, tatkala tatkala selesai sholat. Bahkan disebutkan beliau beberapa kali uh, setelah sholat kemudian berkhutbah kemudian menyampaikan, menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Sehingga tidak ada doa khusus setelah sholat uh, fardu lima waktu. Dan kita disunahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa bisa kita baca tatkala dalam salat ya kata Rasulullah Sallam, fa ammar ruku fa azimu fihi rabb adapun tatkala engkau sedang ruku maka agungkanlah rabb engkau wa amma sujud fa aktsiru fihi doa dan tatkala engkau sedang sujud maka perbanyaklah doa dalam riwayat fajtahidu fid doa bersungguh-sungguhlah tatkala berdoa fa qamin istajaba lakum maka tatkala sujud kita berdoa maka eh, kata Rasulullah semakin mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Akrabu ma yakunu al-abdu eh, bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah tatkala dia sedang sedang sujud. Disitulah kita berdoa kepada Allah. Sujud kapan saja dalam sholat, ya sholat sunnah maupun sholat lima waktu. Kemudian juga uh, berdoa tatkala setelah tahiyat. Jadi setelah baca doa tahiyat, menunggu imam salam atau kita sebelum salam kita bisa berdoa dan uh, kata Rasulullah SAW silakan berdoa yang engkau engkau sukai tatkala sedang tahiyat. Baca doa-doa yang kita kehendaki. Jadi yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah Eh, kesinambungan atau senang kontinu seorang yang senantiasa berdoa setelah sholat fardu. Ya. Ini yang dipermasalahkan karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Namun jika seorang terkadang kapan saja, mau oh, setelah sholat, sebelum sholat, antara adzan dan iqamat, kapan saja berjalan di atas bis, di mana saja silakan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah pengkhususan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi mengkhususkan setelah berdoa setelah sholat ini yang jadi masalah. Bahkan sebagian orang kalau tidak sholat setelah sholat lima waktu maka seakan-akan dikucilkan, seakan-akan membawa agama baru. Padahal sebaliknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat lima waktu tidak mengada, tidak berdoa dengan doa yang khusus. Ya, justru yang berdoa senantiasa setelah sholat lima waktu itu yang membawa model model baru. Jadi kesimpulannya bahwasanya doa kapan saja yang disunahkan seperti setelah sujud, kemudian tatkala setelah tahiyat sebelum salam, dan kapan saja silakan berdoa namun tidak memfokuskan waktu ter tertentu. Jika terkadang kita punya kebutuhan ingin berdoa setelah sholat lima waktu, terkadang tidak jadi masalah. Namun jangan dijadikan kebiasaan. Allah taala alam bisawab. Amin. Jazakumullahu khairan jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Abdul Aziz di Karawang yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah kaidah atau eh, bagaimanakah membedakan antara uh, uh, perlakuan khusus Eh, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau eh, hal-hal yang bersifat khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hal-hal yang eh, merupakan petunjuk bagi umatnya sebagaimana yang antum sampaikan tadi mengenai nyepi di Gua Hiro yang hanya khusus untuk Nabi bagaimanakah atau apakah kaidah-kaidah yang bisa kita dapatkan untuk membedakan antara hal ini jazakallah khairan jadi ikhwan fillah uh, asalnya seluruh yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi Nabi, saya ulangi, seluruh yang dilakukan oleh Nabi setelah diangkat menjadi Nabi atau setelah diangkat menjadi Rasul adalah syariat bagi umatnya. Makanya Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Muhammad itu ada uswah hasanah. Ya, ada suri toladan, ya, yang baik yang Tatkala Allah mengatakan bagi kalian ada uswah hasan, bagi kalian ada sunnah artinya untuk diikuti. Bahkan Allah mengatakan liman kana yarjullah, bagi siapa yang berkeinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir dan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ciri-ciri orang yang ingin bertemu dengan Allah dan bertemu dengan hari akhir. Ini adalah hukum asal. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebut nabi seperti dalam firman Allah, "Ya ayyuhan nabi." Ya tolak ketumun nisa. Kata kata Allah Subhanahu wahai Nabi, jika kalian Allah mengatakan Allah tidak mengatakan jika kamu, tapi Allah mengatakan jika kalian menceraikan istri-istri kalian. Jadi seakan-akan meskipun yang diajak bicara Nabi, tapi mencakup seluruh kaum muslimin. Karena Allah mengatakan ya ayuhan nabi tolak ketumun nisa. Allah tidak mengatakan idza talaqtan nisa. Kata Allah wahai nabi jika engkau jika kalian Allah tidak mengatakan jika engkau menceraikan istrimu wahai Muhammad, tapi Allah mengatakan wahai Muhammad Wahai Nabi, jika kalian ya, menceraikan istri-istri kalian. Jadi meskipun khitab kepada Nabi, maksudnya mencakup seluruh kaum kaum muslimin. Ini hukum asal. Hukum asal bahwasanya sekarang sekarang dikerjakan Nabi SAW adalah syariat bagi kita. Sampai ada pengkhususan sampai ada pengkhususan menunjukkan bahwasanya itu merupakan syariat khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berlaku bagi yang, yang lain. Seperti misalnya Rasulullah SAW boleh menikah tanpa mahar, Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu istankihaha khalisatan lak, khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala kalau ada seorang wanita mukminah yang ingin menghadiahkan dirinya kepada engkau wahai Muhammad dan engkau ingin menikahinya, maka tidak mengapa tidak perlu mahar nikah kepada seorang wanita. Kata Allah, khalisatan laka min dunil mu'minin hanya khusus bagi bagi engkau wahai uh, Muhammad. Contohnya seperti Nabi Rasulullah SAW nikah sembilan, ya Asalnya seluruh perbuatan Nabi kita ikuti, namun ternyata disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh sahabat yang istrinya lebih dari empat disuruh cerai, hanya disuruh sisakan empat orang saja. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi Nabi yang nikah lebih dari empat sampai sembilan orang itu kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Nabi-Nabi dahulu ada yang eh, seperti Nabi Nabi uh, uh, Nabi Sulaiman yang uh, bersumpah ingin uh, apa namanya uh, berhubungan dengan istrinya 100 orang atau 99 orang ya. Nabi-nabi dahulu juga ada istrinya banyak. Dan itu merupakan khususan Nabi saw Kita tahu dari mana tatkala ada dalil yang mengkhususkan. Jika tidak ada dalil yang mengkhususkan, menunjukkan itu asalnya juga syariat bagi Nabi dan syariat juga bagi kita. Ini ini berlaku pada perkara yang disyariatkan kepada Nabi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Adapun Nabi sebelum itu tatkala bertahanus atau ma'bud syariat Islam akan tapi itu istihad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tidak dijelaskan bagaimana ibadah Nabi tatkala itu. Bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah dengan ibadah yang mujmal, ibadah yang global sebagaimana saya jelaskan tadi, ibadah yang disepakati oleh para rasul seluruhnya seperti memberi, memberi makan fakir miskin, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terus menjauhkan diri dari dari apa namanya dosa-dosa dan kesyirikan. Ini adalah ibadah yang disepakati oleh para para rasul. Adapun sengaja pergi ke Gua Hira, ya, maka itu isyihat Nabi SAW. Dan kemudian setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, ya, maka tidak dilakukan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembahasan Nabi tatkala bertapa atau menyepi di Gua Hira keluar dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak. Ini bukan masalah khususan atau tidak khususan karena kita bicara tentang khususan tatkala Nabi dia setelah diangkat menjadi nabi. Wallahu taala alam bisawab. bisa khairan jawaban Ustaz dan berikut kami angkat dari pesan singkat kembali dari saudari Sari yang bertanya mengenai uh, buku eh, Sirah Nabawiyah yang berjudul Ar-Rahiqul Maktum apakah bisa uh, menjadi sumber kita di dalam mempelajari Sirah Nabawiyah Sahih? Ya. Silakan Ustaz. Jadi kitab Ar-Rahiqul Maktum sebuah sebuah kitab yang dianjurkan oleh para ulama. Kenapa? Karena kemudahan bahasa yang disampaikan oleh penulis, penulisnya, Sofi Rahman Al-Mubarak Furi yang salah, salah seorang ulama dari India yang bermakna salaf ya. Uh, jadi buku tersebut tentunya uh, punya kelebihan dan punya kekurangan namun diperuntukkan bagi uh, sangat mudah bagi orang-orang awam dengan bahasa yang sangat mudah. Jadi sangat dianjurkan untuk membaca buku buku tersebut ya. Uh, bahkan direkomendasikan oleh banyak ulama tentang buku Rahikul Maktum ini. Saya juga sempat ber, bertemu dengan beberapa murid dari seorang murid dari uh, Sofi Rahman al Furi yang menunjukkan bagaimana uh, ilmu beliau yang yang yang sangat yang sangat tinggi. Jadi tidak mengapa membaca buku tersebut. Nah, jazakallah khairan jawaban Ustaz. Berikut kami angkat dari penelpon kembali. Ada Pak Sudarmanto di eh, Cikupa, Tangerang. Kami persilahkan Pak. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak. Uh, Ana mau bertanya. Uh, pada saat sebelum diangkat ataupun sesudah diangkat jadi Rasul, uh, Nabi Muhammad apakah mempunyai aktivitas mencari nafkah seperti halnya kita eh, hmm. dan apakah pada saat itu sesudah Nabi Muhammad ataupun eh, sekarang ini uh, ada beberapa penceramah yang menjadikan aktivitas ceramahnya itu sebagai uh, untuk sarana mencari nafkah apakah dibenarkan? Iya. nah, demikian pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ikhwan fillah azanillahu iyakum ya. ya, ya eh, nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu sebelum diangkat menjadi nabi beliau ya, sebagaimana sebut anak pernah sebutkan waktunya beliau apa namanya kuntu ar'a apa namanya saya dahulu eh, menggembalakan kambing li qararid li ahli Makkah untuk mendapatkan beberapa sen, beberapa uang dirham dari dari penduduk Makkah. Rasulullah SAW pernah menggembalakan kambing dan Rasulullah SAW juga berdagang, mendagangkan barang-barang yang dijual oleh Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi SAW juga di antara amalnya Rasulullah SAW uh, eh, menerima titipan barang dari orang-orang kafir Quraisy ya. Orang-orang kafir Quraisy yang jelas Rasulullah SAW beramal. Kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk beramal dengan dengan tangan sendiri. Bahkan disebutkan bahwasanya seorang nabi ya karena ya'malu karena ya'kulu min amaliyadih kalau nggak salah Nabi Daud alaihissalam ya bahwasanya beliau e, makan dari hasil e, tangannya sendiri ya dan itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karenanya adalah suatu e, keindahan jika seorang dai e, selain dia berdakwah kemudian dia e, bekerja sendiri menghasil, memakan dari hasil tangannya sendiri hasil kerjanya sendiri akan tapi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum uh, apakah dai boleh mengambil uh, hasil dari ceramahnya misalnya ya. Ini ada khilaf di antara para ulama, ada khilaf di antara para ulama tetapi uh, saya cenderung pada pendapat akan boleh hal itu. Sekarang ini ada dua kondisi. Kondisi pertama seperti di Arab Saudi. Di Arab Saudi di sana namanya harta yang diberikan dari negara kepada para dai. Ya, sebagian dai digaji oleh negara. Ini disepakati oleh para ulama kalau kondisinya seperti ini hukumnya boleh. Disebut dengan jualah diberikan kepada para ulama, diberikan kepada para dai, para imam masjid misalnya, ini diperbolehkan. Yang jadi masalah jika seorang kemudian masang tarif, ini yang jadi yang jadi masalahnya. Masang tarif tatkala berceramah, masang tarif tatkala uh, yang berkaitan dengan agama, ini jadi masalah di kalangan para para ulama. Oleh karenanya, nasihat kepada diri saya pribadi juga bagi para para dai, para penceramah agar jangan masang tarif ya. Karena ini sangat Eh, berpengaruh tentang keikhlasan kita ya kita pasang tarif seakan-akan kita seorang artis kemudian pasang tarif tatkala berdakwah berapa juta atau berapa ratus ribu ya ini tentunya uh, tercela dalam dalam uh, Islam akan tapi masalah makan makan hasil dari uh, dakwah tersebut misalnya katakan uh, khilaf di antara para ulama dan saya cenderung pada pendapat akan bolehnya akan hal tersebut selama tidak pasang tarif. Wallahu taala alam bisawab. Nah, jazakallah khairan jawaban Ustaz dan satu pertanyaan terakhir Ustaz ya untuk kesempatan siang hari ini ada Ummu Hanafi di Pabuaran Tangerang yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu. Mau nanya gini Pak Ustaz. Saya pernah di itu kan baru ngedenger roja nggak boleh apa musik hard terus saya bilang sama kakak saya uh tapi saya dibilang sesat gimana tuh Pak Ustaz iya itu saja Ibu iya nah, nah terima kasih Ya Ustaz, uh, eh, ada mungkin tanggapan dari Antum mengenai uh, pernyataan ini tadi? Uh, kita dalam beragama tentunya kita beragama di atas dalil, bukan beragama di atas pandangan masyarakat. Dalilnya ini adalah Al-Quran dan, dan Sunnah. Ya. Ternyata masalah musik, Al-Quran mengharamkan, demikian juga Sunnah mengharamkan. dalam sunnah Rasulullah SAW dalam Sahih Al Bukhari kata Rasulullah SAW, "La yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif" kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya akan uh, ada dari antara umatku uh, akan ada dari antara umatku orang-orang yang mereka menghalalkan al-hira wal harira yaitu menghalalkan menghalalkan zina Al-hira itu zina, al-harira mengharamkan menghalalkan kain sutra bagi lelaki, wal khamr wal ma'azib dan mengharamkan khamr, bir dan mengharam dan menghalalkan alat-alat musik. Kata Nabi akan ada umatku yang demikian. Tadinya perkara-perkara tersebut haram seperti zina, kemudian Rasulullah gandengkan zina dengan kain sutra bagi lelaki, kemudian Rasulullah gandengkan dengan khamr, bir dan Rasulullah gandengkan dengan uh, musik. Rasulullah mengatakan akan ada umatnya yang menghalalkan hal-hal tersebut. Ya. Oleh karenanya kita kembali kepada hadis Nabi SAW. Hadisnya hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan disahihkan jumhur muhaddisin para ahli hadis yang mensahihkan hadis hadis ini kecuali segelintir dari mereka yang uh, salah dalam hal ini. Kemudian juga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yashtari lahu al-hadits li yudhilla an sabilillah bi ghairi ilm wa yattakhidhahu huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Kata Allah Subhanahu wa taala di antara manusia ada yang uh, membeli perkataan yang sia-sia ya uh, untuk atau menjual perkataan sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wallahi dia adalah nyanyian, ya. Dan kalau kita buka buku tafsir, tafsir apa saja kita akan dapati perkataan Ibnu Mas'ud ini. Tafsir dari surat Luqman ayat 6 ya, bahwasanya yang dimaksud dengan hal tersebut adalah nyanyian dan musik-musik. Oleh karenanya dalam beragama kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, Eh, dan ini merupakan pendapat Imam uh, al-arba'ah bahwasanya empat imam mazhab seluruhnya mengharamkan musik kita mazhab syafi'i juga tahu bahwasanya uh, eh, mazhab syafi'i mengharamkan musik eh, maka tidak kita mengukur kebenaran atau kesatuan dengan pandangan masyarakat sebagian orang mengatakan kalau tidak ada musik bagaimana kita bisa bisa hidup ya, ini adalah karena uh, nanti kita akan dapati orang lebih daripada itu ada yang mengatakan kalau di negara-negara Eropa misalnya bagaimana bisa hidup tanpa bir Ya. Ada yang bagaimana bisa hidup tanpa rokok? Bagaimana bisa hidup tanpa melihat aurat wanita? Ya, itu tidak tidak tidak menjadikan hal tersebut menjadi halal. Buktinya ada orang yang bisa hidup tanpa harus mendengar musik bisa. Ya. Ada orang yang bisa hidup tanpa harus minum khamar, tanpa harus minum bir. Ada orang yang bisa hidup tanpa harus merokok. Ya. Oleh karenanya uh, yang menjadi patokan adalah <laughs> Al-Quran dan uh, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum kalau kita melihat uh, bukti dari rusaknya musik-musik tersebut. Ya. Betapa banyak orang-orang yang uh, rusak gara-gara musik ya. Betapa banyak orang yang mengikuti eh, pemusik musik uh, orang-orang kafir yang jelas-jelas masuk dalam api neraka, diikuti gayanya, dihafalkan lantunannya, dihafalkan syair-syairnya, dihafalkan sementara Al-Qur'an dan hadis sama sekali tidak hafal. Al-Quran saja tidak hafal, hadis pun tidak tidak hafal. Hadis pun ada yang dihafalkan, mungkin lima hadis itu pun dhaif dan maudhu, hadis palsu. Oleh karenanya, Ikhwani fillah azanillahu iyakum yang jadi patokan akan sesuatu sesat atau tidaknya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam kata Allah fa in fi syai'in faruddu ila Allahi Rasul in kuntum tu'minna billahi wal yawmil akhir jika kalian uh, jika berselisih pada satu perkara perkara apa saja maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kalian benar-benar beriman kepada Allah ya dan rasulnya jadi demikian saja ikhwan fil akhwati din azani Allah yakum kajian yang bisa saya sampaikan pada kali ini insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan tentang bagaimana uh, datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW tatkala beliau sedang berada di Wahira. Demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.